bagaimana menurut Ustadz tentang situs apa ini? Tuk mencari al-haq. Situs pencari al-haq gitu ya. Ada tuknya nggak? Ada tuknya. Tuk pencari al-haq. Oh gitu ya. ya maaf saya tidak bermain dalam dunia begitu ya. Hmm, nggak bermain tapi yang yang informasi banyak gitu ya. Jadi saya nggak tersibukkan dengan yang semacam itu. Alhamdulillah. Baik apakah di dalamnya termasuk caci maki? Karena di dalamnya ada pembahasan tentang kesalahan-kesalahan atau aib beberapa ustadz dan dilakukannya di depan umum melalui media internet. Masya Allah. C. Eh, kesalahan ustadz ini e, dia tampilkan di forum umum atau kesalahan yang dilakukan sembunyi-sembunyi ada yang tahu? Nah, ya sama, saya nggak ini aja saya nggak pernah klik gitu nggak pernah ya bang gimana lagi ini ya saya dulu nah assalamualaikum ini ustaz ustaz sunni ini atau ustaz ustaz sunni jawab, jawab, barakallahu kalau seandainya yang dimaksud seandainya ya saya memberikan yang saya jawab. ketika yang ditampilkan itu adalah tokoh-tokoh hizbiyin, tokoh-tokoh sururiyin dan segala macamnya gitu ya. Tokoh-tokoh hizbiyin, tokoh-tokoh sendiri ya, uh, pemahaman mereka membahayakan umat dan tersebar tengah-tengah umat. Barakallahu itu Bagus. kesalahan fakta dalam bahwa tidak dalam negara mazhab barangkali terang-terangan misalkan dia uh, uh, dia di Facebooknya misalkan bangga gitu Jangan yang saya katakan tadi misalkan bangga saya habis makan malam dengan Abu Bakar Basir gitu Eh, pada malam sekian sekian sekian saya dengan beberapa orang ikhwan yang lainnya makan siang dengan tokoh ikhwan muflisin misalkan Nah, saya kasih eh, semacam ilustrasi. Misalkan, Tiga suknya. Kenapa tiga suknya itu artinya dia teriak-teriak di seluruh dunia. Eh, saya makan siang dengan bakar basi dan segala macamnya. Itu namanya mujaharah. Tahu? Itu namanya mujaharah. Dan tidak ada riba bagi orang yang berbuat demikian. Nah, ketika saya kemudian ini kok aneh ya orang satu ini ya. Eh, langsung kemudian di uh, dikopas tanpa spesifik langsung tampilan resmi Facebooknya dia. Nih Facebooknya dia, lihat, baca. Hah? Langsung oh, tulisan resmi di Facebooknya tadi Oh, saya makan malam dengan Tokar Basir. Oh, saya makan siang dengan tokoh-tokoh ekonomi sini, segala macam. Itu saya katakan yang menguat ah, apa, butuh ya, saya katakan tabul Allah Bukan namanya mencari-cari kesalahan. Barakallah itu. Tapi kalau kemudian sesuatu yang tidak terang-terangan, tidak ada yang tahu, dicari-cari, wah, cari-cari, diongkrek-ongkrek, dia cari sudah berkata, nih, lihat, dia ngomong apa ini? Gitu. Selesai urusannya, Barakallah. Ini yang nanti Allah ialah, Rahimallahu Quran arafa qadra nafsi. Semoga Allah merahmati seorang yang tahu diri. Jangan sok bersih. Jangan sok suci. Ketika seorang yang menyebutkan keaiban-keaiban kamu, kesalahan-kesalahan kamu, oleh ketika kamu boleh macam muhasabah. Apa iya ya? Yang dikatakan sama dia itu. Nanti muhasabah. Kadang-kadang orang yang dinasihat itu caranya salah. Yang ya. Tapi dia kepentingan nasihat. Kalau mau muhasabah ngaca. Apa iya ya dikatakan sama orang ini ya? Apa betul ya saya makan malam dengan pekerja syirik? Ya? Iya betul. banyak salahnya, juga banyak lupanya, dan, dan segala macamnya. Siapa kamu? Ketika ada yang nasihati, ya yang sakit lah. Dikarenakan mungkin nasihatnya kok kasar banget dan segala macam. Tapi kamu tak suruh gitu loh. Akhirnya kamu tegak, kamu ada. Jangan malu-malu untuk rujuk kepada kebenaran. Ar-rujuk dan haqqi fadilah ya. Rujuk kepada hak bukan perkara yang fadilah. Sekarang ini yang terjadi, Tensinya semua. Kenapa dan saya pun merasa, siapa orang itu? Orang baru taklim kemarin. Begini ini. Orang baru taklim kemarin ngaji sama siapa, belajar sama siapa ini? Eh, sudah berapa tahun saya ngaji di antara masyarakat, di antara ulama. Oh, gini-gini gitu ya Allah misalnya. Nah kalau seandainya betul apa yang disampaikan, mengapa dia mengapa demikian? Ya karena yang tobat kepada Allah. Allah, Tobilallah, Allah, Sifatnya uh, eh, salah sikapnya kebiasaan salatnya soleh dan ahlu sunnah wal jamaah ya ikhwan mereka itu waqafun inda kitabillah waqafun inda haq orang yang betul-betul langsung berhenti ketika ada nas ayat nas hadis berhenti pada al-haq al ya terima langsung walaupun dia yang salah akui kesalahannya rujuk kepada al-haq fadilah Rujuk dan hak khairun min zahadi fil batil. Rujuk kepada al-haq itu lebih baik daripada eh, terus menerus di atas perkara kebatilan. Barakallahu fikum. Ada harus diperhatikan baik-baik gitu ya. Ada huwa. Memang harus banyak-banyak berpikir diri ya, para dai-dai dan para ustaz yang ada ini. nah jangan sok gaya pernah belajar sama si Ibnu ini, jangan sok gaya pernah belajar sama Syekh Muhammad bin Hadi, jangan sok gaya ngabulin masalah yang lainnya terus mawas diri perbaiki diri terus kamu eh, muhasabah bin nafs terus diri kamu pribadi ada yang salah atau tidak dan rata-rata luas hukum kesalahan itu baru kita ketahui dari orang lain nah, jadi gitu ya, dari orang lain itu yang, yang, yang dikatakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam al-mu'minu mir'atu akhi al-mu'minu mir'atu akhi Seorang mukmin itu cermin bagi saudaranya. Antum bisa tahu bagaimana diri antum. Itu bercermin dengan saudaranya antum. Yang tahu wataknya kamu kayak apa, bagaimana sifatnya kamu, ya teman-teman kamu ini. mau muamalah sama kamu ke saya, kamu ngerti. Ente ya, ini sungguh pendek. Perasaan kamu panjang aja sama saya. Tapi sungguh saya panjang-panjang aja. Yang tahu itu orang lain banyakannya ya Pak. mereka memuasa, mereka sudah berbuat kesalahan antum. Sehingga ngerti, fokusnya di pendek. Oh iya, oh, yakin, mohon. Kamu jangan mau untuk mengakui kekurangan. Masa pendek, pendek. Ada contohnya yang mungkin saya bisa masuk. Iya, deh, gini, gini. Iya ya, saya kok sanggup pendek ya. Uh, eh, diapa ya kan kemudian kemudian kita berusaha berusaha untuk memperbaiki keadaan diri kita pribadi. Hadirin salah. Barakallahu fiikum. Barakallahu fikum. Dan itu yang diharapkan oleh uh, semua pihak dan diharapkan juga oleh para masyarakat. Ketika saya masih di, di, di, di belajar di Yaman dulu ya, kan, belum pulang. Itu kan eh, ada banyak kasus ketika itu ramai para waktu ada salah seorang apa namanya yang yang punya yang punya ilmu yang sedang disoroti itu para fikum oleh banyak pihak. Nah, barakallahu fikum ternyata memang apa yang disampaikan itu benar ada pada dirinya gitu. dia kemudian terang-terangan menyampaikan rujuknya menyampaikan eh, kesalahan-kesalahan uh, dia saya mengakui apa namanya saya salah dan segala macamnya ya betul demikian demikian demikian demikian demikian wah kata sampai kepada Syekh Rafi bin Haji Al-Madkhali air ayat itu langsung beliau menyampaikan statement yang luar biasa. Nah, uridu salafiyan mitlah Saya kepingin yang kayak gini. Ya, ada yang salah terus selesai. Atau perkara-perkara yang menyimpang pada diri kita kusara yang lain rujuk dengan nasihat kembali pada al-haq. Barakallahu uridu salafiyan mitlah Barakallahu itu. Agar lupa ya, jangan dari Cian Barakallahu itu. <laughs> namanya pertimbangan maslahat dan nadarat ketika menyatakan secara global. Gimana ya? Ingin tahu? Ingin tahu? Nanti aja lah di belakang. dua ya insya nanya langsung sama dijawab dah Hah? langsung bagaimana fulan fulan gitu ya Masya Allah bersama dengan seorang laki-laki yang mengaku sebagai perempuan atau mengakui nama perempuan di dunia maya atau Facebook demi untuk bisa bergaul dengan akhwat di dunia maya. La haula wala quwwata illa Ya jelas nggak beres ini oh, perkara yang sangat-sangat nggak beres ini kawan. Allah musta'an. Hmm, takillah ya hi. Sudah bertakwa kepada Allah. Barakallahu tuan Hmm dia apa namanya menggunakan nama laki-laki pula laki-laki terus oh, dengan akhwat dan semacam itu saja untuk udah beres apalagi tasbih menggunakan nama perempuan lebih parah lagi barakallah hmm. itu namanya tiupan dia marah di hatinya ada penyakitnya ya Pak karena marit ya Pak dia orang, orang sakit ini sakit apa ya Pak sakit syubhat atau sakit syahwat apabila ada pihak yang menyatakan bahwa koordinasi adalah bagian dari sikap hizbiyah. Apa mana? Bocor di konekto kalau punya pemahaman. Koordinasi kok dikatakan sebagai bahan hizbiyah. Masuk dalam kata-kata koordinasi atau syawur saling memberikan musyawarahnya. Itu bagian dari koordinasi ya, Kak. Rasulullah SAW pernah nggak dengan para sahabatnya. Hah? Tidak cuma pernah itu merupakan sifat dasarnya beliau. Selalu koordinasi dengan para sahabatnya. Apalagi ada perkara-perkara besar. Barakalasikum. Ini ketika terkait dengan perang badar, perang ini, perang ini, itu masa musuh kumpul para sahabat. Hmm, di mana kita? Terus di mana? Di sebelah mana? Di sebelah mana? Karena itu koordinasi. Barakalasikum. Itu perkara yang sangat mulia, koordinasi. Ya, itu bukan sifatnya sufia tapi sunnah nabawiyah. Barakallahu Tapi koordinasi dalam perkara yang lain ya, bukan perkara yang bagus, dalam perkara yang syar'i. Nah, orang-orang yang tidak suka koordinasi itu asal fawdah. Ashabul fawdah ya. Orangnya nggak punya aturan mesti ribut. Ada kalau itu. Nah, betul, Jadi maunya dia tuh tanpa koordinasi, tanpa aturan, sak maunya sendiri segala macamnya. Ini bikin orang yang tadi uh, yang mengingkari koordinasi, itu pada koordinasi. Ya apa ya? Ya orang-orang yang mengatakan tadi koordinasi adalah bagian dari nilai ilmiah. Saya yakin dia itu juga bakal koordinasi. Ya apa ya? Iya, gak bakal kemudian sendiri-sendiri gitu. Gak mungkin, dia itu juga bakal koordinasi. saya ketika nah, kalau saya dikatakan sebagai mau ya menghizbikan diri sendiri. Allah musta'an. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Banyak banget ya Pak. Saya jawab berapa ini? kalau tambah siang kemudian uh, nanti bisa tambah sembuh pendek nanti Masya Allah Bagaimana sikap kita jika diteror atau ditantang fisik oleh orang yang menyelisihi kebenaran Kita ada secara fisik atau sabar saja Sabar Sabar Kemudian kalau misalnya memang mengharuskan butuh butuh keamanan ya laporkan kepada pihak yang berwajib harusnya bukan preman ya, ya. harusnya bukan preman Masya Allah ini langsung-langsung ya tanyanya antum ini nggak ada yang bahasa umum gitu ya langsung-langsung naik. Kan, eh. Satupun daripada pemahaman yang sangat aneh-aneh dan dalam proses. Ini, ini mau, mau, mau masuk ke lingkaran bid'ah ini. Nah, mau di mau dibendung, diponis sebagai seorang mubtadi Ini namanya al-masbuhin. Al-masbuhin. Para Ada pula orang yang masbuhin. Yang dikenal sebagai al-masbuhin. La ya'rafu sunnah, walau orang bid'ah. Sehingga sekarang dikatakan sebagai sunni ketika orang menyempurnakan semua usul sunnah. Sekarang dikatakan sunnah mubtadi sebagai seorang hizmi sebagai seorang mubtadi ketika suatu faris sebagai seorang mubtadi. Barakallahu fikum. Nah, ini ucapan di belakangnya banyak buntutnya. Banyak buntutnya. Barakallahu fikum. Orang-orang yang tadi ahli syubhat tadi, yang banyak syubhatnya bergaul dengan uh, al-masbuhin. Apa hukumnya bayar sama dia? Jangan, jangan sama dia. Dia punya Salah Salafi atau bukan? Mubtadi atau bukan? Waduh, kalau mubtadi ya belum berani ya. Dikarenakan saya belum mendapati keterangan para ulama yang mengatakan dia mubtadi. Oh, sudah, kalau bukan mubtadi, ya belajar sama dia. Nah, ini kesalahan besar. Ini kesalahan besar. Contohnya, kesalahan besar kita tidak semata-mata dilarang belajar kepada ahli bid'ah, tapi kita juga dilarang untuk belajar kepada ahli syubhat. Kita juga dilarang untuk belajar kepada ahli majhul, orang yang tidak dikenal siapa dia, tidak dikenal bagaimana sunnahnya, tidak dikenal bagaimana salafiyahnya. Apalagi yang majhul, tidak dikenal dengan siapa dia belajar dulu, dirosahnya di mana, taklimnya di mana, bagaimana dia belajarnya dulu, mempengapa tidak, saudara Barakallahu Ada beberapa keterangan panjang disebutkan oleh Syekh Ahmad Syekh Ahmad bin Umar Bazmul Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah dalam kitab beliau Syarah Qaul Ibn Ma'in Syarah Qaul Ibn Sirin Inna hadal ilma din Syarah ucapan Ibn Sirin Inna hadal ilma din Fanduru alam ta'khuduna dinakum Barakallahu fikum Tapi tapi segini Mantap ikhwan ya, insyaallah terkait dengan bab khusus terkait dengan bab talak harus kepada orang-orang yang masyhur, orang yang masyhur dengan manhajnya, masyhur dengan akidahnya, masyhur dengan sunnahnya, masyhur dengan akhlaknya, masyhur dengan uh, Tidak boleh belajar kepada ahli bid'ah, ahli syubhat, masyhur dari itu yang tidak